Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأبناء رحمني ورحمكم الله الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pelajaran kita pada hadis yang ke-17 insyaallah taala setelah hadis terkait dengan al-hijamah yaitu berbekam bagi orang yang berpuasa Berkata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Rawahu Ibn Majah bi isnadin dha'if wa qala Tirmidzi la yasihu fi hadzal bab syai'un. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak iktah iktahala yakni memakai celak di bulan Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa. Diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang doif dan Imam Tirmidzi mengatakan tidak ada yang sahih dalam bab ini sesuatu pun. Tidak ada yang sahih dalam bab ini satu pun dari hadis. Naam, itu pernyataan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Berkata syarih rahimahullahu taala yang pertama al-mufradat iktahala ay wada'a al-kuhla fi ainaihi wal kuhl al-ithmid wa kullu ma wudi'a fil aini yushtafa bihi iktahala adalah orang yang bercelak yakni meletakkan celak pada kedua matanya al-kuhl adalah al-ithmid ithmid celak semua apa yang diletakkan pada mata untuk tujuan asyifa dengannya sebagai obat ya maka disebut dengan alkohol atau ikhtihal bercelak Kemudian yang kedua al-bahas pembahasan hadis ini hadal hadis rawahu Ibnu Majah min tariqi Baqiyah حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال الحافظ في تلخيص الحبير وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة والزبيدي المذكور اسمه سعيد سعيد بن أبي سعيد ذكره ابن عدي وأورد هذا الحديث في ترجمته وكذا قال البيحقي وصرح به في روايته وزاد إنه مجهول Wa An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif min riwayati Baqiyati an Sa'id Baqiyah bin Makhlad an Sa'id bin Abi Sa'id an Hisham wa Sa'id dhaifun Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah melalui jalan Baqiyah Baqiyah bin Makhlad Kata Baqiyah menceritakan pada kami Az-Zubaidi dari Hisham ibn Urwah dari ayahnya yakni Urwah ibn Zubair. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha Qala al-Hafidh berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Talkhisul Habir pada sanad hadis ini ada Baqiyah Ibni Makhlad dari Zubaidi dari Hisham bin Urwah dan Az-Zubaidi yang disebutkan namanya adalah Sa'id Ibnu Abi Sa'id. Sa'id Ibn Abi Sa'id. Nah, itu nama dari Az-Zubaidi. Ibnu Adi menyebutkannya dan ketika beliau menukilkan hadis ini, yakni Imam Ibnu Adi rahimahullah ketika menukilkan apa ketika menjelaskan biografi Sa'id bin Sa'id maka beliau menyebutkan hadisnya ini. Nah, berarti hadis ini salah satu rawinya adalah rawi yang bernama Zubaidi yaitu namanya Sa'id ibnu Abi Sa'id. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi rahimahullah. Wa kadza qala al-Baihaqi. Naam, jadi ketika disebutkan oleh beliau Ibnu Adi punya kitab khusus kumpulan rawi-rawi dhaif. Namanya Al-Kamal fi Du'afa. Ya. Di antara kitab beliau yaitu kumpulan rawi-rawi yang dhaif. Maka ketika beliau menyebutkan di sini nah terjemah az zubaidi itu berarti beliau menggolongkannya ke dalam rawi yang dhaif. Wa kadza qala al-Baihaqi rahimahullah demikian pula pernyataan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala wa sarraha bihi fi tarjamati fi riwayatihi. Imam Al-Baihaqi lebih memperjelas lagi dalam menyebutkan riwayat hadis Az-Zubaidi ini beliau mengatakan innahu majhul sesungguhnya dia majhul. Naam, majhul juga salah satu ya bentuk jarah dalam hadis ya dalam sanad hadis sehingga hadisnya menjadi lemah. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi Syarh Al-Muhadzab berkata Imam An-Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzab Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah dari riwayat Baqiyah dari Sa'id Ibni Abi Sa'id, yakni Az-Zubaidi. Dari Hisham wa Sa'id dhaifun. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dan Sa'id ibnu Abi Sa'id adalah dhaif. Nah, Berarti Ibnu Adi, kemudian Imam Al-Baihaqi dan ditambah dengan Imam An-Nawawi rahimahullah semua melemahkan hadis ya sanad Sa'id bin Sa'id Sa'id bin Abi Sa'id Qala kemudian kembali beliau berkata Imam An-Nawawi rahimahullah wa qad ittafaqa al-huffaz ala anna riwayat ala anna riwayat baqiya 'anil majhulin mardudatun intaha ditambah dari ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa para huffaz ya, para penghafal ahlul hadis itu sepakat bahwa riwayat Baqiyah Ibnu Makhlad dari majhul dari para majhul itu ditolak. Maksudnya rawi Bakia yang bernama Bakia kalau dia meriwayatkan dari rawi yang majhul maka hadisnya ditolak. Nah, hadis ini dia meriwayatkan dari Az-Zubairi yakni Sa'id bin Abi Sa'id, dia majhul. Maka berarti hadis ini ditolak. Itu kesepakatan para hafal para ahlul hadis. Ya, untuk periwayatan rawi yang bernama Baqiyah. Naam, thumma qala al-Hafidh, kemudian berkata al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, "Walaysa Sa'id, walaysa Sa'id ibnu Abi Sa'id bimajhul, bal huwa dha'ifun." Wasmu abihi Abdul Jabbar ala sahih. Kata Al-Hafidh, tidaklah Sa'id ibn Abi Sa'id itu majhul, akan tetapi dia dhaif. Ini lebih lebih lebih kuat lagi ya penekanan dari Al Hafidh Ibnu Hajar bahwa bukan saja dia majhul akan tetapi dia dhaif. Naam. Artinya dhaif itu lebih kuat ya jarahnya dibanding dengan kata majhul. Ya, kalau dikatakan dhaif berarti sudah jelas ya kelemahannya sehingga hadisnya dhaif. Kemudian nama ayahnya adalah Abdul Jabbar. Ya, nama ayahnya yang paling sahih adalah Abdul Jabbar. Berarti Said ibn Abi Said Abdul Jabbar. Ayahnya juga berkunya Abu Said. Naam. Wa farraqa Ibnu Adi baina Sa'id ibn Abi Sa'id Az-Zubairi faqala huwa majhul wa Sa'id Ibnu Abdul Jabbar faqala huwa dhaif wa huma wahidun. Nah, kemudian ini masih ucapan Al-Hafidz akan tapi ada titik di sini wallahu alam. <coughs> nah, apakah ini sudah ucapan uh, Syarih rahimahullah atau masih lanjutan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar? Wallahu alam. Walhasil dinukilkan di sini bahwa Ibnu Adi itu membedakan antara Sa'id Ibnu Abi Sa'id Az-Zubaidi kalau Az-Zubaidi ini majhul dibedakan dengan Sa'id Ibnu Abi Sa'id Abdul Jabbar ya, eh, Sa'id Ibnu Abdul Jabbar ya kalau dia adalah dhaif Ibnu Abdul Jabbar dhaif Naam Ibnu Adi membedakan keduanya berarti dua orang Ya, tetapi wahuma wahid yang benar dia cuma satu orang. Ya, maksudnya dia itu yang dimaksud. Sa'id ibnu Abi Sa'id Az-Zubairi dia juga adalah Sa'id ibnu Abdul Jabbar. Bukan dua orang. Berarti ya apa jelas ya bahwasanya rawi tersebut dhaif. Warawahul Baihaqi min tariqi Muhammad ibn Ubaidillah ibn Abi Rafi an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu wa huwa sha'imun wa qala ibn Abi Hatim an abihi hadha haditsun munkar diriwayatkan juga oleh Imam Al Baihaqi dari jalan Muhammad bin Ubaidillah ibn Abi Rafi dari ayahnya Abu Rafi Nah, dari ayahnya Ubaidillah ibn Abi Rafi, dari kakeknya Abu Rafi' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bahwa beliau alaihi salatu wasallam bercelak dalam keadaan berpuasa. Tetapi hadis ini dikatakan Ibnu Abi Hatim oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari ayahnya yaitu Abu Hatim Ar-Razi beliau mengatakan hadza haditsun mungkar hadis tersebut mungkar nah kalau hadis mungkar ya seperti yang berulang-ulang kita sebutkan yaitu hadis yang dimana seorang rawi yang lemah menyelisihi yang thiqah ya itu hadis mungkar kalau hadis syadzun hadis yang ganjil itu riwayat orang yang thiqah terpercaya menyelisihi yang lebih terpercaya maka hadisnya syadz kalau hadis ini adalah hadis mungkar kata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah Nah, dan itu sesuai dengan apa yang dijelaskan para muhadithin dalam sanad hadis ini. Wa qala fi Muhammad innahu munkarul hadis. Beliau juga Ibnu Abi Hatim mengatakan pada rawi yang bernama Muhammad, yakni Muhammad bin Ubaidillah ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi hadis ini yaitu mungkarul hadis. Nah, kata Abu Ibnu Abu Hatim hadisnya mungkar, mungkarul hadis. Wa kadza qala al-Bukhari, demikian pula Imam Bukhari menyatakan wa rawahu Ibnu Hibban fi du'afa. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab beliau Ad-Du'afa. Juga Ibnu Hibban ya memiliki kitab khusus kumpulan rawi-rawi dhaif. Ya. Sebagaimana Imam Ibnu Adi rahimahullah. Maka Imam Ibn Hibban meriwayatkannya dalam kitabnya Ad-Du'afa min hadithi Ibn Umar wa sanaduhu muqaribun. Ya, dari hadis dari jalan sahabat Ibnu Umar dan sanatnya dekat. yakni maksudnya doif sama dengan hadis yang sebelumnya. Warawahu Ibnu Abi Asim fi kitab Siyam lahu min Hadithi Ibnu Umar aidan wa lafdhuhu kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ainahu mamlu'atani mamlu'atani minal ismid wa dzalika fi Ramadan wa huwa shaimun. Juga diriwayatkan Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau Kitab Siam ya, dalam kitab puasa beliau Ibnu Abi Asim meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar juga lafadznya adalah bahwa Rasulullah keluar kepada kami dan kedua mata beliau dipenuhi dengan celak Wadhalika fi Ramadan wa huwa Yang demikian itu di bulan Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa. Warawahu Tirmidzi min hadis Anas. Juga Tirmidzi meriwayatkannya dari hadis Anas bin Malik. Fil idzni fihi liman ishtakat ainuhu. Yaitu hadis tentang perizinan untuk bercelak bagi mata yang mengeluh. Hmm. Hilang kesadaran bahwa ini di majelis. Nah. apalagi konsentrasi. Kalau kesadaran sudah hilang, berarti <laughs> konsentrasi lebih-lebih. Ah. Barakallahu fikum. Masa di majelis pulpennya dipukul pukulkan hmm. Kebiasaan ya. Barakallahu fikum. Nah, sudah lama saya tidak ingat-ingatkan majelis ya beradab dalam majelis nah, jangan bikin bikin kacau majelis fauda ya nah Barakallahu fikum maka dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Tirmizi itu terkait dengan perizinan memakai celak bagi mata yang istakat ya maksudnya mengadu yakni mata yang perih atau sakit ya maka diobati dengan ismit celak nah tapi celaknya ya celak ismit bukan celak seperti yang di zaman sekarang awam menggunakannya maka itu tidak mengandung obat celak yang pensil ya bahkan mungkin bisa jadi penyakit nah bercelak sebagai obat adalah ismit. Ismit itu celak dari batu, ya. Dari batu yang dihaluskan. Nah, bukan dari uh, apa yang dipakai kebanyakan awam. Nah, barakallahu fikum. Qal thumma qala kemudian Imam Tirmizi mengatakan laisa isnaduhu bil qawi wa la Nabi sallallahu alaihi fi hadal babi syai'un akan tapi sanatnya tidak kuat dan tidak ada yang sahih satupun hadis dari Nabi sallallahu terkait dengan bab ini bab ini maksudnya bab bercelak ya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya walhasil bagi orang yang berpuasa berarti di sini pembahasannya hukum bercelak bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana pada sebelumnya pembahasannya adalah hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah, apa kesimpulan dari hukum bercelak bagi yang berpuasa? Apakah itu sunnah atau membatalkan puasa? Maka dari apa yang kita bacakan ya dari syarah Syekh Abdul Qadir rahimahullah tidak ada kesimpulan beliau ya tidak ada faidah hadis yang beliau berikan namun beliau menjelaskan kepada kita kedudukan hadis terkait dengan bercelak ini ya semua hadisnya lemah semua hadisnya apa dhaif naam wallahu alam bisawab sehingga kita ambil faedah dari Syekh Abdullah Ali Bassam rahimahullah taala terkait dengan hukum bercelak dan yang semisalnya dari e, dalam berpuasa. Nah, jadi beliau juga ya tidak menjelaskan kedudukan hadis ini. Nah, maka tetapi beliau menukilkan perselisihan ulama ya terkait dengan bercelak. Kita ambil faidah dari beliau. Beliau menjelaskan bahwasanya al-mufattirat kismani ya. Hal-hal yang membatalkan puasa atau pembatal-pembatal puasa itu terbagi menjadi dua yang pertama mujma alaihi bainal ulama yang disepakati oleh para ulama bahwa hal-hal itu membatalkan puasa. Satu ar-ridda anil Islam, murtad dari Islam, ini membatalkan puasa. Sepakat ulama. Yang kedua al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ya, wa minhu ad-dukhan di antara yang masuk ke dalam poin kedua ini adalah merokok, menghisap asap merokok. Sepakat ulama pembatal membatalkan puasa. Yang ketiga al-jima yaitu bersenggama ya, suami istri. Yang keempat inzalul mani bibumba bimubasyaratin bima dunal farji kalams awil kublah yaitu mengeluarkan mani sperma bikhtiarihi dengan keinginannya sendiri ya dengan melakukan ya cumbuan ya atau mesraan dengan istri ya walaupun tentunya dunal farj ya tidak melakukan senggama tapi melakukan mubasyarah lalu dan itu sengaja dan mengeluarkan mani ya maka itu membatalkan puasa sepakat ulama beliau di sini juga memasukkan awil istimna ya juga termasuk dalam poin yang keempat ini adalah istimna istimna itu mengeluarkan spermanya dengan sengaja ya kalau bahasa kita sekarang bahasa Indonesianya onani. Ya. Onani ini membatalkan puasa. Ya. Barakallahu fikum. Yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja dengan ya tangan atau dengan yang lainnya. Ya. Ini istimna dan ini haram barakallahu fikum karena ini masuk di dalam ayat yaitu al-i'tida ya pelampauan batas illa ma malakat aimanuhum kecuali ya e, barang siapa yang melakukan pelom, apa namanya pelampauan batas kecuali kepada budaknya atau kepada istrinya itu halal ya tapi selain dari itu maka itu haram ya masuk dalam ayat pelampauan batas dan di sini asy Abdullah Ali Basam rahimahullah memasukkannya poin yang keempat dari yang disepakati sebagai pembatal puasa. Namun yang benar bahwa ini perselisihan terkait dengan istimna ini ya ada perselisihan di kalangan ulama membatalkan puasa atau tidak. Kalau dosa sudah jelas. Ya, tapi batal puasanya atau tidak ya, maka itu perselisihan. Nah, yang kelima khuruju damil haid wan nifas yang disepakati ulama pembatal puasa adalah darah haid dan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Yang keenam al haknatu al mugdiyah yaitu suntikan impus yang memberi makanan. Ya, maksudnya masukkan makanan bukan lewat mulut tapi lewat suntikan. Maka itu sama dengan makanan. Ya, maka itu sepakat ulama membatalkan puasa. Yang ketujuh, al-qai idza akhrajahu dan muntah kalau dikeluarkan dengan sengaja. Ya, kalau sengaja maka batal puasa. Dan ini jelas hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaqa'a 'amdan Barang siapa yang sengaja muntah, hendaklah dia mengkodok. Ini mengkodok puasanya batal. Ya, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, fala ba'as, ya. Nah, maka itu tidak membatalkan puasa. Taib. Jenis yang kedua kata beliau, asya ikhtalafal ulama fiha. Pembatal-pembatal yang para ulama berselisih di dalamnya. Jadi itu tadi yang disepakati. Yang diperselisihkan para ulama Kata beliau, seperti alkohol bercelak. Ya. Begitu pula tetes mata, tetes telinga, tetes hidung. Ya. Suntikan obat bukan untuk makanan. Ya. Bagi orang yang sakit disuntik. Nah, semua itu Barakalovikum barakallahu fikum adalah diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama berpendapat membatalkan puasa. Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Sebagian ulama merinci. Ya, merinci. Nah, maka di sini beliau uh, menyimpulkan ya setelah menyebutkan dalil-dalil masing-masing nah maka disimpulkan oleh Syekh rahimahullah hadal ikhtilaf raji'un ila ijtihadihim fiha wa tasawwurihim fima tah, tahduthuhu fi badani sa'im wa'tibaruhum kullama wasala ila al-jawf fa huwa muftirun mufsidun lis-sawm Famimma yara iftar bihadhihi al-ashya' kullaha aw kulliha al-qaulul masyhur fi madhhab al-Imam Ahmad. Fa ashabuhu mashaw fi ijra'i kulli ma wasala ila al-jawf min ayyi mawdi'in nufidha perselisihan ini kembali kepada ijtihad mereka, ijtihad para ulama dan penggambaran mereka dari sesuatu yang diperselisihkan tadi masuk ke badan orang yang berpuasa. Pengaruhnya terhadap jasadnya, terhadap badannya. Ya. Jika jadi sebagian mereka menganggap seluruh yang yang masuk ke al-jauf ya, jauf itu ke lambung ya, ke perut maka itu membatalkan puasa. Nah, jadi kalau misalnya suntikan itu masuk ke lambung, ya, ke usus, maka itu membatalkan puasa. Jika tidak, maka tidak membatal, tidak sampai membatalkan puasa. Nah, dan ucapan yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, ya, dan sahabat-sahabat beliau, masyau fi ijra'i kulli ma wasala ilal jawf Ya, beliau mereka merinci bahwa semua apa yang menyampaikan kepada al-jauf, ya, kepada lambung atau perut dari arah mana saja, maka itu membatalkan puasa. Membatalkan apa? Puasa. Nah, demikian barakallahu fikum. Itu madhabnya siapa? Imam Ahmad dan sahabat-sahabat beliau. Jadi dirinci ya. Kalau sampai ke lambung ya, maka itu membatalkan puasa. Sekarang tetes mata, tetes hidung ya atau tetes telinga itu sampai ndak menembus ke lambung ya atau ke usus atau tidak ya jika tidak berarti tidak membatalkan puasa nah bercelak juga demikian ya Barakallahu fikum. Itu madhab Imam Ahmad ya dan sahabat-sahabatnya. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim ya dan umumnya min rijalil hadis dari para ahlul hadis yang berpegang teguh dengan asar fala yarawnal fitr min hadhil asya wa amsalha. Mereka menyimpulkan tidak membatalkan puasa sesuatu sesuatu yang telah disebutkan tadi dari bercelak, tetes mata, tetes hidung, tetes telinga atau suntikan obat ya itu tidak membatalkan puasa. Ini kesimpulan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya dan para ahlul hadis. Dan ini yang lebih condong padanya Syekh Abdullah Ali Bassam rahimahullah kecuali terkait dengan masalah bekam ya yang telah terdahulu bahwa bekam itu membatalkan puasa berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang yang sahih dari banyak jalannya dari para sahabat. Wallahu alam bisawab. Nah, sehingga bercelak ini perkara yang mubah, ya. Nah, walaupun hadisnya dhaif bahwa Rasulullah SAW bercelak, namun bukan berarti ketika hadisnya dhaif kita mengatakan tidak boleh bercelak, ya, atau membatalkan puasa. Tidak demikian. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan dengan kafarah majelis.